halaman 51. Al-Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, "Wal imanu bil haudi." Di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah mengimani adanya haud, adanya telaga di hari kiamat. Wa anna li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam haudan yawmal qiyamati taridu alaihi ummatuhu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau memiliki haud memiliki telaga di hari kiamat yang akan didatangi oleh umat beliau. Erdohu mislu tolihi masiratu syahrin. Tersebut sama dengan panjangnya. Panjang dan lebar sama. Yaitu sejauh perjalanan selama satu bulan. Aniyatuhu keada di nujumis samai. Dan bejana-bejana, bejana di sini artinya wadah yang digunakan untuk minum air dari telaga tersebut. Nah, jumlah bejana yang ada itu sebanyak jumlah bintang-bintang di langit. Alama bihi al-akhbaru min ghairi wajhin. Berdasarkan akhbar, berdasarkan hadis-hadis yang sahih yang diriwayatkan tidak hanya dari satu jalan saja. Kita lihat penjelasan Syekh Sa'ad Asy-Syafri, beliau mengatakan Zakar al-muallifu al-imana bil Hawdi Penulis yaitu Al-Imam menyebutkan tentang iman terhadap adanya haud, adanya telaga. Wa huwa anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam lahu haudun. Yaitu mengimani bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki telaga di hari kiamat. Dan perlu diketahui bahwasanya tidak hanya Nabi sallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki telaga di hari kiamat, namun seluruh nabi. Berdasarkan sebuah hadis dari Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli nabiyyin haudan wa innahum yatabahawna ayyuhum akthar waridatan." Sesungguhnya setiap nabi memiliki haud, memiliki telaga. Dan mereka akan membanggakan diri mereka dengan banyaknya orang yang minum dari telaga tersebut wa inni arju an akuna aktsarahum waridatan. Dan kata Nabi, aku berharap telagakulah yang paling banyak orang yang meminumnya. Jadi Nabi berharap beliaulah yang paling banyak umatnya sehingga paling banyak orang yang minum dari telaga beliau tersebut. Hadis riwayat Tirmizi disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahih At-Tirmizi. Jadi seluruh nabi punya telaga dan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga punya telaga. Lahu sifatun dan telaga tersebut memiliki sifat-sifat. Tuluhu wa irduhu masiratu syahrin. Panjangnya dan lebarnya itu sejauh perjalanan satu bulan. Yaitu sejauh perjalanan satu bulan kalau menggunakan unta. Wa yuridun nasu alaihi adma'a makanu dan manusia akan mendatangi telaga tersebut dalam keadaan sangat-sangat haus, bahkan azma, paling haus dari yang pernah mereka rasakan. Walahu aniyatun dan telaga tersebut pun memiliki bejana-bejana. Sekali lagi aniyah atau bejana itu adalah wadah yang digunakan untuk minum atau untuk makan. Kalau kita menemukan kata-kata aniyah atau al-ina di dalam hadis maka itu maksudnya segala bentuk wadah yang digunakan untuk minum atau makan. Bisa berupa gelas, bisa berupa piring, bisa berupa baskom, bisa berupa mangkuk atau yang lainnya. Jadi di telaga tersebut ada bejana-bejana. Walimahi sifatun. Dan air dari bejana tersebut pun memiliki sifat-sifat. Kama waradat bidzalika nususu sebagaimana terdapat dalam banyak nas, terdapat dalam banyak hadis. Fa hadhihi al-ahaditsu alladhi waradat nuthabbituha wa naqulu sam'an wa ta'atan. Maka semua hadis-hadis ini yang diriwayatkan terkait dengan al-haud terkait dengan telaga di akhirat maka nuthabbituha kita benarkan kesahihannya kita tetapkan Wanakulu naqulu sam'an wa ta'atan dan kita katakan kami mendengar dan kami taat kepada hadis-hadis tersebut. Fa li nabiyyina haudun. Maka kita katakan bahwasanya benar. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki telaga di akhirat. Qala sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yurdanna ala haudi rijalun" fayudaduna anhu. Sungguh akan ada rijalun beberapa orang yang tertolak dari telagaku. Fayudaduna anhu. Kemudian mereka dijauhkan dari telagaku. Fa'akulu maka aku katakan, Ya Rabbi ashabi, Ya Allah ini adalah umatku. Fayaqulu Kemudian Allah Ta'ala firman, Innaka la tadri ma ahdathu ba'daka. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau tidak tahu perbuatan yang mereka lakukan sepeninggalmu. Hadis ini sahih riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Kita lihat catatan kaki nomor satu. Qala at tahawiyati berkata pensyarah kitab Aqidah At-Tahawiyah yaitu maksudnya Ibnu Abil Aiz Al-Hanafi rahimahullahu taala. Beliau mengatakan الأحاديث الواردة في ذكر الحوض تبلغ حد التواتر Hadis-hadis yang diriwayatkan tentang penyebutan haud di hari kiamat. Ini mencapai level mutawatir. Rawaha minas sahabati bid'un wa thalathuna sahabiyan. Para sahabat yang meriwayatkan hadis ini itu berjumlah 30 sekian sahabat Nabi. Banyak sekali. Walaqad istaqsa turuqaha Syekhuna Al-Syekh Imaduddin Ibn Kathir Taghammadahullahu birahmatihi Dan guru kami yaitu Imaduddin Ibn Kathir Yaitu Al-Imam Ibn Kathir Penulis kitab Tafsir Ibn Kathir Semoga Allah Ta'ala meliputi beliau dengan rahmatnya Telah istaqsa, telah menelusuri masing-masing dari jalannya Fi akhiri tarikhihi al-kabiri Dalam kitab beliau Tarikh al-kabir di bagian akhirnya. Al-musamma bi al-bidayati wanihayati nihayati. Yang kitab tersebut dinamakan juga dengan al-bidayah wa nihayah. Adapun mengenai orang yang disebutkan dalam hadis ini yang mereka diusir dari telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama mereka adalah orang-orang yang murtad. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat yang lain dalam Sahih Al-Bukhari disebutkan inna haula'i lam yazalu murtaddina ala aqabihim mundu faraktahum. Mereka adalah orang-orang yang murtad ala aqabihim di belakangmu, wahai Rasulullah, sejak engkau meninggalkan mereka. Yang kedua, mereka adalah orang-orang yang berbuat bid'ah. Orang-orang yang berbuat bid'ah, maka diancam nanti di akhirat tidak bisa minum dari telaga Nabi sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana dalam riwayat Muslim disebutkan faqulu suhqan suhqan liman baddala ba'di. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, suhqan suhqan, menjauhlah menjauhlah bagi orang-orang yang suka mengganti-ganti ajaranku sepeninggalku. Hadis sahih riwayat Muslim. Dan sebagian ulama juga mengatakan mereka adalah orang-orang yang ahlul kabair yang suka melakukan dosa besar dan juga suka melakukan kezaliman dan juga suka melakukan perbuatan yang melebihi batas. Dan termasuk juga di dalamnya orang-orang munafikun. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Munawi dalam kitab beliau Faidul Qadir. Wallahu taala a'lam. Kemudian Zakar al-muallif syai'an min sifatil haudi faqala. Penulis yaitu Al-Imam Ahmad menyebutkan di antara sifat-sifat dari haud Beliau mengatakan irduhu mislu tulihi aniyatuhu ka'adadi nujum samai ala masahat bihi al-akhbaru min ghairi wajhin. Lebarnya sama dengan panjangnya. Bejana-bejananya sebanyak jumlah bintang-bintang di langit sebagaimana yang terdapat dalam hadis-hadis yang sahih yang diriwayatkan tidak hanya dari satu jalan. Fa'in qala qailun kalau ada orang yang bertanya, هذا الباب في إثبات الحوض لم يرد فيه إلا أخبار أحد Dalam bab ini, bab tentang penetapan adanya haud di hari kiamat. Tidak ada hadis yang berbicara tentangnya kecuali hadis-hadis ahad. Fakaifa nuthbituna al-aqaida biha? Maka bagaimana mungkin kita menetapkan masalah akidah dengan hadis-hadis ahad? Anakul, maka kita katakan, هذه الأخبار تعضدت وقوى بعضها بعضا Hadis-hadis tersebut itu saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Hatta wasolat ila darajati tawaturi. Sampai hadis tentang masalah haud ini mencapai level mutawatir. Berarti bukan ahad lagi. Mencapai level mutawatir. Karena lawan dari hadis ahad itu hadis mutawatir. Ini sisi kekeliruan yang pertama. Hadis-hadis tentang haud bukan hadis ahad namun hadis mutawatir. Wa la fardu annaha ahadun hiya akhbarun sahihatun. Andaikan kita asumsikan hadis-hadis tersebut itu ahad, walaupun ini keliru, tapi kita asumsikan ini ahad. Maka walaupun ahad, fahiyah akhbarun sahihah. Hadis-hadis tersebut adalah hadis-hadis yang sahih wa akhbarul ahadi as-sahihatu athabitatu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nuqinu biha wa nu'minu bima fiha. Dan hadis-hadis yang ahad selama dia hadis yang sahih yang thabit dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka kita yakini hadis tersebut dan kita imani kandungannya. Li'annahu la yumkinu ay yaqa'a kadhibun fi ahaditsir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak mungkin terjadi dusta di dalam hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih. Nabi tidak mungkin berdusta. Kalau hadis itu sahih, maka ini perkataan Nabi. Thumma la yaktashifuha ulama'ul hadis. Tidak mungkin ada dusta dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, namun ulama hadis tidak ada yang tahu. Tidak mungkin ada kepalsuan dalam hadis-hadis Nabi SAW. tapi ulama hadis satu pun tidak ada yang tahu. Ini tidak mungkin. Wala buddha ayyujada fil ummati man yunabbihu ila dhalika. Maka pasti ada ulama dari umat ini yang akan yunabbih, yang akan menjelaskan, yang akan mengingatkan hal itu andaikan ada. Andaikan ada kekeliruan dalam periwatan hadis, andaikan ada kedustaan, kepalsuan dalam hadis-hadis Nabi. Wa min huna faswabu anna akhbar al-ahadi al-waridati fil hadith nabawi في الحديث النبوي التي ليس فيها معارض ولم يتكلم فيها أحد من الأئمة بشيء أنها qat'a wal yaqina Maka dari sini pendapat yang benar dalam masalah ini bahwasanya hadis-hadis ahad dari Nabi sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak bertentangan dengan dalil-dalil yang lain dan tidak dipermasalahkan oleh para ulama ahlu sunnah sedikit pun maka hadis seperti ini adalah hadis yang tufidul qat'a hadis yang berisi informasi yang meyakinkan. Waliyakin dan meyakinkan. Artinya isinya tidak meragukan sama sekali. Yakin itu pasti benar. Li umurin karena beberapa alasan berikut ini. Awalnya yang pertama, Allah Ta'ala akrama min ayat fi syari'atihi syai'un, thumma lam yunabbihu al-ummatu alaihi. Allah Subhanahu wa taala memuliakan umat ini. Sehingga tidak mungkin masuk ke dalam syariat Allah dalam umat ini sesuatu yang tidak diketahui oleh umat seluruhnya. Diselipkan sesuatu dari luar Islam, dari selain ajaran Islam diselipkan sesuatu baik berupa keyakinan, berupa ibadah. Yang ini keliru diselipkan ke dalam Islam namun tidak ada satupun yang menyadari, terutama para ulamanya. Maka ini Allah menjamin ini tidak mungkin terjadi. Karena Allah memuliakan umat ini. Walayumakinu ulama'ul hadithi min Dan tidak mungkin ada kasus seperti itu, ada perkara yang masuk diselipkan ke dalam syariat Islam berupa akidah, berupa ibadah, namun tidak ada ulama hadis yang menyingkapnya, tidak ada ulama hadis yang mengetahuinya. Ini perkara yang tidak mungkin karena Allah muliakan umat ini. Faniha yang kedua, Allah Ta'ala qad ta'ahada wa takaffala hifdhi hadhihi syariati. Allah Ta'ala telah berjanji dan Allah Ta'ala telah menjamin untuk menjaga syariat ini. Wa min hifdhiha hifdhu sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara bentuk penjagaan Allah kepada syariat ini adalah penjagaan Allah terhadap sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala Ta'ala Allah Ta'ala firman, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yaitu Allah yang telah menurunkan adzikra. Adzikra di sini maknanya Al-Qur'an dan juga As-Sunnah. Wa inna lahu lahafizun Dan kami pula lah yang akan menjaganya dalam surat Al-Hijr ayat ke-9. Wa mimma yadkhulu fihi tafsiru kitabillahi alladhi yakunu bisunnati. Dan yang termasuk di dalam cakupan ayat ini adalah tafsir dari kitabullah. Dan tafsir dari kitabullah itu adalah as-sunnah. Sehingga ayat ini bicara tentang penjaminan Al-Quran dan as-sunnah. Artinya Al-Quran tidak mungkin diubah-ubah dan as-sunnah pun demikian terjaga. Tidak mungkin ada yang diselipkan kepada as-sunnah, kemudian tidak ada satu orang pun yang mengetahuinya. Kemudian salisuha, yang ketiga, anna li kalami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal bahai wal wuduhi wan nuri ma laysa li ghairihi. Sesungguhnya pada sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di sana terdapat baha, terdapat kecerahan, wal wuduh dan kejelasan, wan nur dan terdapat cahaya, yang tidak terdapat dalam perkataan orang-orang yang lain. Mimma yaj'alu kalamahu la yumkinu ayaltabisa bi kalami ghairihi. Yang ini menjadikan sabda Nabi sallallahu Alaihi Wasallam tidak mungkin yaltabis, tidak mungkin tersamarkan, tertukar dengan perkataan orang yang lain. Summa innal ummata qad ijtahadat fi tamhisil akhbari an-nabawiyyati. Kemudian juga al-ummah, al-ummah di sini maksudnya para ulama. Para ulama telah bersungguh-sungguh, telah berupaya keras untuk membersihkan, memurnikan, memfilter akhbar hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa tamyizi baina sahihiha wa dha'ifiha. Dan mereka telah berupaya keras, bersungguh-sungguh untuk memisahkan antara yang sahihnya dengan yang dhaifnya. ولا يمكن أن يخفى كذب في الحديث على هذه الأمة المعصومة التي لا تجتمع على ضلالة maka tidak mungkin tersamarkan sebuah kedustaan dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari umat ini, yang umat ini maksum ketika mereka bersepakat, yang la tajtami'u ala dalalatin, yang umat ini tidak mungkin bersepakat di atas kesesatan. Summa berarti ini argumen yang keempat. Kemudian kata beliau, "Inna adatallahi fil khalqi annal kadhiba yaftadihu fi hayatihi aw ba'da mamatihi." Dan di antara adatullah di antara kebiasaan Allah di antara sunnatullah terhadap makhluknya bahwasanya orang yang berdusta itu akan Allah campakan, akan Allah permalukan selama dia masih hidup ataupun terkadang Allah permalukan setelah ia mati. Orang yang suka berdusta akan Allah buat dia malu di hadapan makhluk. Wa ayatabayyana kadhibuhu. Dan di antara bentuk iftidah, di antara bentuk Allah Ta'ala mempermalukan si orang tersebut adalah dengan Allah tampakkan kedustaan yang ia lakukan. Wa adamu dzalika fi sunnatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kedustaan yang paling parah, yang paling besar yang dilakukan oleh manusia adalah kedustaan terhadap sunnah Nabi. Kedustaan terhadap hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga orang yang berdusta atas nama Nabi yang membuat hadis-hadis yang palsu, maka biasanya akan Allah permalukan orang tersebut, akan Allah ungkap kedustaan dia. Selama hidup dia atau setelah dia mati. Oleh dalika tajidu ulama as-sunnati yaqta'una bi akhbari sahihaini wa yajzamuna bi anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qalaha qad qalaha. Oleh karena itu, Anda dapati para ulama sunnah mereka memastikan hadis-hadis yang terdapat dalam sahihain yang terdapat dalam Bukhari dan Muslim, sahih Bukhari dan Muslim. Dan mereka yudzimun, mereka memastikan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memang mengatakan sabda-sabda Nabi tersebut, mengatakan hadis-hadis tersebut. Karena hadis-hadis tersebut sahih, walaupun sebagiannya ada yang ahad. Maka selama sahih, para ulama memastikan Nabi mengatakan hal itu. Fahadha wal qat'u wal yakin. Maka inilah bentuk al-qat'u wal yakin, bentuk kepastian, bentuk keyakinan bahwasanya isi hadis tersebut itu benar benar dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, selain yang dijelaskan oleh Syekh Sa'ad Ash-Shatri ini, perlu diketahui bahwasanya ulama ahlu sunnah sepakat bahwasanya hadis ahad itu adalah hujjah baik dalam masalah hukum, masalah fikih maupun masalah akidah. Ini adalah ijma ulama ahlu sunnah sebagaimana yang dinukil oleh Ibnu Abdul Bar dalam kitab beliau Jami Bayanil Ilmi wa Fadlihi. Beliau katakan, semua perkara akidah mengenai asma dan sifat Allah Ta'ala. Hanya diketahui dari nas kitabullah dan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih atau dari ijma ulama. Sedangkan yang berasal dari hadis ahad, semuanya diterima dan tidak ada perdebatan tentang hal ini. Ini perkataan Ibnu Abdul Bar rahimahullahu taala. Maka ulama Ahlussunnah sepakat, hadis ahad kalau itu sahih maka dia adalah hujjah, dia adalah dalil yang diterima baik dalam masalah fikih maupun masalah akidah. Yang mereka posisikan adalah bahwasanya hadis ahad ini yufidul yakin atau yufidul dhon. Mereka hanya mempermasalahkan hadis ahad ini menghasilkan yakin pasti ataukah menghasilkan dhon, menghasilkan sangkaan kuat. Itu saja yang mereka posisikan. Baik ulama yang mengatakan yufidul yakin menghasilkan kepastian yakin atau menghasilkan dhan rajih, menghasilkan sangkaan kuat, semuanya mengatakan bahwasanya hadis ahad itu adalah hujjah adalah dalil yang diterima. Dan dalam masalah haud ini tadi kita sudah baca penjelasan beliau bahwasanya hadis-hadisnya itu mutawatir bukan hadis ahad. Kemudian kita kembali ke matan. Al Imam Ahmad bin Hambal mengatakan, wal imanu bi bi'adzabil qabri. Dan diantara akidah al-sunnah adalah mengimani adanya azab kubur. Wa hadhihi al ummata tuftanu fi kuburiha. Dan bahwasanya umat ini akan diuji di dalam kuburnya, yaitu mengalami fitnah kubur. Wa tus'alu 'anil imani wal islami wa man rabbuhu wa man nabiyuhu Dan mereka akan ditanya tentang iman dan Islam, dan akan ditanya tentang siapa Robnya dan akan ditanya tentang siapa nabinya. Kita lihat penjelasan Syekh Sa'ad asy hafizahullah taala di paragraf yang ketiga dari syarah ya. Di sini ada kesalahan nampaknya dalam pemberian tanda apostrof ya. Yang tepat harusnya di paragraf yang ketiga. Faquluhu in hadhil ummata laqabun wal laqabu la mafhuma lahu. Berkata Imam Ahmad, in hadil ummah, ini adalah lakop. Lakop itu artinya julukan. Artinya istilah yang disematkan kepada seseorang atau sekelompok orang. Dan kata Syekh Sa'ad, lakob itu tidak bisa diambil mafhumnya. Apa maksudnya? Maksudnya, obitali oleh karena itu, la yudullu ala nafil azabi wal uqubati anil umamis sabiqati. Perkataan beliau ini tidak menunjukkan bahwasanya umat-umat terdahulu tidak diadab di dalam kuburnya dan tidak dihukum. Tidak demikian. Jadi umat terdahulu pun tentunya akan menghadapi yang namanya alam kubur dan juga azab kubur. Wa hal fitnatu fil qabri khassatun bi hadhil ummati am anha umami? Dan apakah fitnah kubur itu khusus akan dialami oleh umat ini, umatnya Rasulullah SAW, ataukah akan dialami oleh seluruh umat? Al-jawabu idza ulliqa al-hukmu bismin fahadzal ismu ala noaini. Beliau katakan jawabannya kalau suatu hukum itu dikaitkan dengan sebuah nama, maka nama tersebut ada dua macam. Yang pertama imma ayyakuna laqaban wa huwal al-ismu alladhi yakunu lidzati. Nama tersebut berupa laqab, berupa julukan. Yang laqab itu adalah al-ismu alladhi yakunu lidzati nama terhadap suatu zat. Fahina izin lana malu bimafhumil mukhalafati minhu. Maka kalau demikian kita tidak mengamalkan mafhum mukhalafah. Mafhum mukhalafah itu pemahaman yang kita ambil dari makna sebaliknya. Mafhum mukhalafah contohnya seperti tadi ketika dikatakan sesungguhnya umat ini akan diuji dengan fitnah kubur. Kalau kita ambil mafhum mukhalafah dari kalimat ini, akan muncul kesimpulan berarti umat yang lain tidak diuji dengan fitnah kubur. Ini mafhum mukhalafahnya. Dan tadi kata beliau, kalau hukum itu dikaitkan dengan lakab, maka tidak bisa diambil mafhum mukhalafah. Seperti ketika Nabi SAW mengatakan kepada salah seorang sahabat bahwasanya, wahai fulan, kamu boleh lakukan ini. Bukan berarti yang lain tidak boleh wahai fulan, kamu tidak boleh lakukan itu. Bukan berarti yang lain boleh. Tidak bisa diambil mafhum mukhalafah ketika hukum dikaitkan dengan isim atau dengan lakab. Yang kedua, idza al hukmu biwasfin hina idzin al hukma ala al wasfi. Kalau sebuah hukum itu dikaitkan dengan sebuah sifat, maka ketika itu kita batasi hukum tersebut sesuai dengan sifatnya. Kalau hukum dikaitkan dengan sifat, maka semua yang punya sifat ini terkena hukum tersebut. Seperti itu. Ini faedah yang menarik, yang bagus dari beliau ya dalam kitab ini. Dan sebetulnya perlu kita jelaskan juga tadi tentang fitnah kubur. Yang dimaksud dengan fitnah kubur itu adalah pertanyaan di alam kubur. Yaitu tentang siapa Rabbmu, siapa Nabimu, dan apa agamamu? Ini tiga pertanyaan di dalam kubur yang dinamakan dengan fitnah kubur. Jadi fitnah kubur berbeda dengan azab kubur. Kemudian al muallifu bima yata'allaqu bi'adzabil qabri. Fa inna nasa idza wudi'u fi quburihim, fa innahum imma ayuna'amu wa imma ayu'adzabu. Penulis mengatakan atau menyebutkan tentang azab kubur karena manusia ketika mereka ditempatkan di dalam kubur mereka, mereka ada di alam kubur, maka kemungkinannya cuma dua. Imma amu. Kemungkinan pertama mereka akan mendapatkan nikmat. Wa imma abu. Kemungkinan yang kedua mereka akan diadab. Waliyadzubillah. Dan perhatikan tidak ada kemungkinan yang ketiga. Yaitu hidup kembali. Bergentayangan. Itu tidak ada. Manusia sudah mati, cuma dua kemungkinannya, merasakan nikmat kubur atau merasakan azab kubur. Tidak ada kemungkinan yang ketiga, bergentayangan, hidup lagi, menjadi hantu, menjadi zombie, tidak ada. Ini keyakinan yang bertentangan dengan akidah Islam dan juga bertentangan dengan akal sehat. Karena andaikan orang sudah mati itu bisa hidup kembali, bisa bergentayangan, bisa bepergian ke sana kemari, berbuat sesuka hati, tentunya kita semua inginnya mati. Karena bebas bisa bergentayangan, bisa mengganggu orang, bisa berbuat iseng kepada orang. Kalau seperti itu kehidupan setelah mati, maka tentunya kita ingin mati semua. Nah, daripada kita hidup, harus bekerja, harus berusaha. Kalau mati malah bisa gentayangan. Tentunya kita milih bergentayangan. Ya tentunya ini menjadi hal yang tidak masuk akal sekaligus juga lucu. Ya, orang yang sudah meninggal, maka imma dia di azab, imma dia mendapatkan nikmat. Kama kala ta'ala an fir'auna sebagaimana Allah taala berfirman tentang Fir'aun. An-naru ya'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya. Neraka diperlihatkan kepada mereka kepada Fir'aun dan pengikutnya di pagi hari dan juga di sore hari. Wa yawma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal azab Dan ketika hari kiamat datang, Allah Ta'ala katakan, masukkanlah mereka, Fir'aun dan pengikutnya, kepada adab yang lebih hebat lagi, kepada adab yang lebih asyad, yang lebih pedih lagi. Dalam surat Al-Ghafir ayat 41. Fafaraqa baina yaumin taqumus sa'atu wa bainal الَّذِي قَبْلَهُ qablahu wa huwa qabri. Maka perhatikan dalam ayat ini Allah Ta'ala membedakan antara azab ketika hari kiamat datang dengan azab yang terjadi sebelumnya, sebelum kiamat. Maka azab yang terjadi sebelum kiamat, wahwa azabul qabri, itulah azab kubur. Sehingga ayat ini bicara tentang azab kubur. Dan sekaligus merupakan bantahan kepada orang-orang yang mengatakan tidak ada ayat yang bicara tentang azab kubur. Kita katakan ada, bahkan banyak diantaranya ayat ini. Wajah fil hadithi anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qala dan terdapat dalam hadis bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ista'idzu billahi fis salati min arba'in." Hendaknya kalian meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam salat kalian dari empat perkara. Minta perlindungan dari empat perkara. Wa dzakara minha adzabul qabri. Dan diantaranya Nabi sebutkan adalah azab kubur. Minta perlindungan dari azab kubur. Di catatan kaki nomor satu, Rawal Bukhari wa Muslimun an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia mengatakan, "Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u wa yaqulu." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa berdoa, "Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nari wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masiihid dajjali." Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Aku berlindung kepadamu dari azab neraka. Aku berlindung kepadamu dari fitnah orang yang hidup dan fitnah orang yang sudah mati. Dan aku minta perlindungan kepadamu dari fitnahnya Al-Masih Ad-Dajjal. Wajah fil hadithi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dan terdapat dalam hadis bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laula alla tudafinu la sa'altullaha ayasma'akum aswata ahli kuburi. Andaikan kalian tidak saling menguburkan satu sama lain, sungguh aku akan minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memperdengarkan ayusmi'akum untuk memperdengarkan kepada kalian suara dari orang-orang yang ada di alam kubur. Catatan kaki nomor 2, al-hadis rawahu al-hakimu fil mustadraki an Anasin radhiyallahu anhu. Hadis riwayat Al-Hakim dalam Al-Mustadraknya dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu wasahahahu Asy-Syaikh Al-Albani fi Silsilah Shahihah. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani dalam kitab beliau Silsilah As-Sahihah. Wa jaa fil hadithi al-akhari anna Nabi sallallahu alaihi wasallam marra bi qabraini wa qala. Dan terdapat dalam hadis yang lain bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati dua buah kuburan. Kemudian Nabi bersabda, "Innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin." Sesungguhnya dua orang dalam kubur ini sedang diazab. Dan mereka sedang diazab bukan karena perkara yang serius. Amma ahaduhuma fayamshi bin namimati. Orang yang pertama dia diazab karena dia melakukan namimah, mengadu domba di antara dua orang muslim. Wa amal akharu fakana la yastabri'u minal bauli. Adapun yang kedua, dia diadab karena dia tidak menjaga pakaiannya, menjaga dirinya dari cipratan air kencing ketika buang air kecil. Catatan kaki nomor tiga, Rawahu Al-Bukhari wa Muslim an Abbasin. Hadis riwayat Bukhari Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Faidatun, sebuah faidah, qala syarih At-Tahawiyati berkata pensyarah kitab At-Tahawiyah yaitu Ibnu Abil Aiz Al-Hanafi. Waqad tawataratil akhbaru an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi thubuti adzabil qabri wa naimihi. Hadis-hadis telah mutawatir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang benarnya adanya azab kubur dan juga adanya nikmat kubur. Liman kana lidzalika ahlan. Bagi orang-orang yang layak mendapatkannya, mendapatkan nikmat atau azab kubur wasu'alil malakaini dan juga tentang adanya pertanyaan dari dua malaikat. Wajibu i'tiqadu thubuti dzalika wal imanu bihi. Maka wajib untuk meyakini benarnya hal itu dan wajib untuk mengimaninya. Wala tatakallamu fi kaifiyatihi dan tidak perlu membahas, tidak perlu bertanya-tanya tentang bagaimana kaifiahnya. Bagaimana detail-detail sifatnya. إذ ليس للعقل وقوف على كيفيته لكونه لا عهد له به في هذا الدار dan tidak ada celah untuk akal untuk mengetahui bagaimana kaifiyah alam kubur, kaifiyah azab atau nikmat kubur karena tidak ada akal yang mengetahui tentang hal itu di dunia ini, di alam dunia ini. Karena belum ada orang yang hidup di dunia ini yang pernah merasakan azab kubur sebelumnya. Sampai sini perkataan Ibnu Abil Iz Al-Hanafi. Kemudian kata Syarih, "Wanususu fi dzalika katsiratun" dan dalil-dalil tentang adab kubur itu banyak sekali. Ya, demikian yang bisa kita baca. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.